وَقَدْ تَجِي مَوْدِعَ بَعْدٍ وَعَلَى كَمَا عَلَى مَوْدِعَ عَنْ قَدْ جُعِلَ Berkata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-375 dan bait yang ke-376. Di mana kedua bait ini masih berada dalam pembahasan mengenai huruf jar. Beliau mengatakan, ala lilisti'la wa ma'na fi wa'an. Huruf jar ala itu memiliki makna isti'la, ya artinya tinggi atau di atas. Wa ma'na fi wa'an. Dan huruf jar ala itu juga bisa membawa makna yang terkandung dalam huruf jar fi dan huruf jar an. Di sini beliau menyebutkan tiga makna, yang menyebutkan tiga makna dari huruf jar ala, yaitu isti'la, fi, dan an. Kemudian beliau melanjutkan, bi'an tajawuzan ana man qadfaton. Dan huruf jar'an itu sendiri, ini berarti beliau menyebutkan huruf jar yang kedua dalam bait ini, yaitu huruf jar an. Huruf jar'an itu bisa membawa makna yang terkandung dalam huruf itu sendiri, yaitu an. Artinya apa? Huruf jaraan, ya makna yang utama itu adalah huruf atau makna yang terkandung dalam huruf an itu sendiri. Apa itu? Tajawuz. Artinya, melampaui. Ana man qad faton. Ya, jika orang yang memahami ya atau yang menuturkan tersebut itu memaksudkan untuk membawa makna an ketika mengucapkan kata atau huruf an. Kemudian waqad taji mau ba'din wa ala. Dan terkadang huruf jar'an itu bisa membawa makna ba'din dan juga ala. Artinya huruf jar'an itu selain bermakna tajawus, itu bisa bermakna ba'da, ya setelah, atau ala, di atas tadi, ya isti'la. Kama ala maudi'a'an qad ju'ila. Sebagaimana huruf jar ala tadi itu bisa membawa maknaan. Ya, sungguh sudah dijadikan demikian Ya, ini adalah makna dari bait yang sebelumnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan min hurufil jarri di antara huruf-huruf jar ya beliau masuk ke ma'ani ala makna-makna yang dibawa oleh huruf jar ala. As-sabi'u ala. Huruf jar yang ketujuh itu adalah ala. Wa huwa harfu jarrin asliyun. Dan huruf jar ala itu adalah huruf jar yang asli. Walahu ma'anin. Dan huruf jar ala itu memiliki banyak makna. Minha diantaranya Al-awwalu al-isti'la'u. Makna pertama yang dikandung oleh huruf jar ala adalah isti'la, artinya tinggi atau di atas. Wa huwa aktsaru ma'aniha. Dan huruf jar ala itu kebanyakan makna yang digunakan itu adalah ala ini. Artinya ketika kita menemukan huruf jar ala dalam sebuah jumlah, berarti biasanya maknanya isti'la, di atas. Hissiyan kana, ya baik makna di atas itu secara hissi, ya artinya secara konkret nyata dapat diraba oleh panca indera. Ya, contohnya apa? Nahwu. Khalidun ala sayyarati. Khalid berada di atas mobil. Maka menurut jumlah ini Khalid itu betul-betul secara konkret, secara nyata itu berada di atas mobil. Itu yang dimaksud dengan makna hissi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atas punggung pintat di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan juga di atas perahu-perahu kalian diangkut. Maka di sini itu betul-betul di atas, ya, di atas punggung ternak atau di atas perahu atau kapal. Betul-betul secara konkret. Nah, kemudian au ma'nawiyan. Nah, isti'la ini ya berada di atas ini itu bisa juga secara maknawi. Nahwu contohnya Khalidun alaihi dinun. Ya, Khalidun alaihi dinun. Khalid itu di atasnya itu ada agama. Ya, artinya ada agama di atas Khalid. Nah, maksud di atas ini itu tidak secara konkret, tapi maksudnya secara maknawi. Karena kita tidak bisa melihat atau merasakan bahwa ada agama di atas Khalid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-253. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uh, ya dalam surat ini uh, ayat 253 tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din rasul-rasul tersebut kami Ya, lebihkan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa rasul-rasul itu memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang kedudukannya lebih di atas, ya. Kemudian ada yang ya tadi diutamakan di atas yang lain. Namun di sini lebih tinggi di atasnya itu secara maknawi. Karena Nah, salah satu rasul itu tidak kemudian secara hissi itu berada di atas, namun yang lebih di atas itu adalah kedudukannya. Kemudian beliau melanjutkan, Amma nahwu tawakkaltu alallahi, adapun contoh tawakkaltu alallahi, nah kita sering mendengar uh, ucapan ini, tawakkaltu alallahi, yang biasanya ya diterjemahkan saya bertawakal kepada Allah. Namun di sini yang digunakan itu adalah huruf jar ala yang kalau diartikan secara harfiah saya bertawakal ya di atas Allah. Ya. Namun di sini falaisa min hadzal ma'na. Nah, ala di sini itu bukan bermakna isti'la. Mengapa? li'annallaha la ya'lu alaihi syai'un. Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah. Hissan wala ma'nan. Ya, baik secara konkret maupun secara makna, itu tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah, berada di atas Allah. Secara hissi, ya secara konkret maupun secara makna. Wa innama dhalika min babil idhafati wal isnadi. Sesungguhnya penggunaan huruf jar ala di sini itu hanyalah ya masuk dalam bab ya atau pembahasan penyandaran dan juga menggantungkan. Ya menyandarkan tawakal dan juga menggantungkan tawakal. Ai maksudnya adaftu tawakkali wa'timadi ilallahi subhanahu. Ya, saya menyandarkan tawakalku dan ketergantunganku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asnattuhuma ilaihi dan saya juga menyandarkan dan juga uh, atau saya menggantungkan tawakalku dan ketergantunganku juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, athani makna yang kedua dari huruf jar ala itu adalah makna fi yaitu makna fi wa huwa dzarfiyatu dan makna fi maksudnya adalah makna dzarfiyah Wadhalika idha dakhalat ala dhurufi ghaliban. Dan biasanya ala itu membawa makna dhorfiyah, itu jika masuk ke zorof Ya, biasanya memiliki makna dhorfiyah ketika ala itu masuk ke dhorof. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Qasas ayat ke-15 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha ya dan dia yaitu Musa masuk ke kota ketika penduduknya itu sedang lengah maka di sini dakhalal madinati ala hini ghaflatin Musa masuk ke kota Ya, ini ala khini ghaflatin, tapi ala di sini maksudnya fi pada saat ya penduduknya itu sedang lengah. Ya, ini berarti dzaraf zaman. Kemudian atsalitsu makna yang ketiga yang dikandung oleh huruf jar ala itu adalah makna an, yaitu makna an wa huwal mujawazatu Maknaan itu adalah mujawazah, melampaui. Nahwu contohnya, Iza radiya alayyal abraru, ghadiba alayyal ashraru. Maksudnya adalah, ya jika kebaikan-kebaikan itu ridho kepadaku, maka keburukan-keburukan akan marah kepadaku. Nah di sini, ala di sini bermakna an, ya tajawuz, melampaui ai rodia anhu. Ya. keriduannya melamp eh, rodia anni. Ya. keriduannya itu melampauiku. Qala syairu, seorang penyair pernah mengatakan, Ida radiyat alayya banu Qushairin, la amrullahi a'jabani ridaha. Ya idza radiyat alayya banu qushairin la amrullahi a'jabani ridaha. Jika Banu Kusyair itu ridho kepadaku, ya maka sungguh ya demi Allah sungguh ridho mereka itu membuatku kagum atau membuatku takjub. Kita lihat catatan kaki i'rabuhu i'rab dari syair tadi idza idza di sini itu adalah dzarfun lizamani almustaqbali idza adalah dzaraf zaman yang akan datang tadammana makna syarti yang idza tersebut itu mengandung makna syarat ya jika dan itu belum terjadi khafidun li syartihi. Dan idza ini itu memajarurkan syaratnya. Jadi yang setelah idza itu di i'rab majrur. Mansubun bijawabihi, sedangkan idza itu sendiri itu kedudukannya mansub sebagai jawabnya. Ya tadi kan kedudukannya dzaraf, ya maka mansub. Wa jumlatu radiyat fi mahalli jarrin. Dan jumlah radiyat tadi itu menempati kedudukan jar bi idhafati idza ilaiha. Karena dia menjadi mudhaf ilaih bagi dzaraf idza tadi. La amrullahi allamu lili betidai. amrullahi itu lamnya adalah lam ibtida amru mubtadaun dan lafat amru adalah mubtada wa khabaruhu mahdhufun wujuban dan khobarnya itu adalah ya, dihapus secara wajib, ya, penghapusannya wajib. Takdiruhu kosami, ya takdirnya kosami, ya saya bersumpah demi Allah. Wa jumlatu a'jabani la mahallalaha jawabu idha. Dan jumlah a'jabani itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan dia menjadi jawab bagi idha. Kita kembali ke atas. Wa innama kanat bima'na an. Dan di situ huruf jar ala yang ada pada radiyat alaiya, itu ya hanya bermakna an. Li'annal asla fil fi'li radiya ya karena asalnya yang namanya fi'il radiya itu an yata'adda bi'an dia mutaatinya itu dengan huruf jar'an. Ya kan selalu radhiyallahu anhu, ya radhiyan seperti itu. Asalnya itu mutaatinya dengan an. Kalau kemudian dia itu ada huruf ala, itu dibawa ke huruf jar'an maknanya. La ala, ya radhiya itu bukan atau tidak mutaati dengan huruf ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Eh, Al-Maidah ayat ke-119. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya Allah ridho terhadap mereka dan mereka itu juga ridho terhadap Allah. Ya maka di sini lihat fi'il radhiya itu mutaaddinya dengan huruf jar an. Kemudian Athaminu atau ma'ani'an, ya makna-makna yang dikandung oleh huruf jar'an. Athaminu, huruf jar yang ke-8 adalah an. Ya. Wa huwa harfu jarrin asliyun. Dan huruf jar'an adalah huruf jar yang asli. Walahu ma'anin. Dan huruf jar an itu juga memiliki banyak makna. Minha diantaranya al-awwalu al-mujawazatu. Makna an yang pertama itu adalah al-mujawazah. Wahia ashharu ma'aniha. Dan makna mujawazah itu adalah yang melampaui, itu adalah makna yang paling masyhur di antara makna-makna yang dikandung oleh huruf jar'an. Wa ma'naha dan makna mujawazah itu sendiri ibti'adu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin amma ba'uda harful jarri bisababi syai'in qablahu. Ya ibti'adu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin amma ba'uda harful jarri bisababi syai'in qablahu. Yaitu sesuatu yang disebutkan itu menjauhi atau meninggalkan eh, atau sesuatu yang disebutkan atau sesuatu yang tidak disebutkan itu ibtiat ya menjauhkan diri atau meninggalkan amma ubada oh, maaf ya ibtiadu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin amma ba'da harfil jarri ya bisa babi syai'in qablahu yaitu sesuatu yang disebutkan atau sesuatu yang tidak disebutkan itu menjauhkan diri atau meninggalkan sesuatu yang setelah huruf jar. Ya, jadi sesuatu yang disebut atau tidak disebut tadi itu meninggalkan sesuatu yang atau suatu kata yang ada setelah huruf jar. Bisa babi syai'in qoblahu dengan sebab sesuatu yang ada sebelum huruf jar tersebut. Ya, misalnya an. Ya. Jadi ada sesuatu yang menjauhi sesuatu setelah an, ya, suatu kata setelah an dengan sebab yang menjadi sebab adalah sesuatu yang disebutkan sebelum an. Fal awalu maka contoh yang pertama, sesuatu yang pertama berarti yang menjauh itu sesuatu yang disebutkan. Ya, yaitu ibtiadu syai'in madhkurin. Ya. Apa itu? Insoroftu an kurna isu'i. Insoroftu an kurna isu'i. Saya telah meninggalkan ya, kawan-kawan yang buruk. Artinya di situ yang meninggalkan itu disebutkan yaitu takfail yang bermakna anak Ya saya telah meninggalkan Ya, saya telah meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Nah, yang ditinggalkan itu adalah yang setelah an, berarti kurna isu'i. Maknanya apa? Ai jawastuhum wa taraktuhum. Ya, saya telah melewati mereka dan meninggalkan mereka. Itu contoh yang pertama. Wathani, kemudian contoh yang kedua, berarti ibtiadu syai'in ghairi madhkurin. Ya, yang menjauh itu sesuatu yang tidak disebutkan, berarti ditakdirkan. Contohnya apa? Intafa'tu bihadithin rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intafa'tu bihadithin rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu saya telah mendapatkan faedah atau manfaat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini yang dilihat cukup jumlah radhiyallahu anhu karena annya di situ. Nah, apa maksud dari radhiyallahu anhu? Ai maksudnya jawazat hulmu akhadatu bisa babir ridho ya jawazathul mu'akhadatu babir rito. Artinya ya kritik atau celaan itu telah melewati beliau. Ya, artinya beliau itu tidak tidak sudah tidak bisa dicela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa bisa babir ridho? Ya karena sahabat itu telah diridhoi oleh Allah. Ya, sahabat itu telah diridhoi Allah. Karena sudah diridhoi Allah, maka celaan atau kritik itu sudah melewati. Ya, tidak ada artinya bagi sahabat. Ya, karena itu kita tidak boleh mencela para sahabat. Ya, mu'akhadzah, celaan itu sudah ya melampaui. Tidak bisa mengenai para sahabat. Kenapa bisa babir ridho? Karena Allah telah meridhoi mereka ya dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini yang melewati apa berarti yang mujawazah yaitu al-mu'akhadhatu. Ya hul mu'akhadhatu. Nah, al-mu'akhadhah di sini itu syai'un ghairu madhkurin, sesuatu yang tidak disebutkan dalam jumlah. Wa hadhihi mujawazatun haqiqiyatun. Dan ini itu adalah mujawazah ya pelampauan yang hakiki waqad takunu majaziyatan dan terkadang mujawazah itu juga bisa secara uh, majas ya bukan sesuatu yang hakiki nahwu contohnya akhadtul fiqha an fulanin saya telah mengambil ilmu fikih dari fulan Ka'annahu, ya maka seolah-olah dia, yaitu fulan tadi, lama alamtu ma yu'allimuhu, ya saya mempelajari apa yang, hmm, atau alim tuh ya, alim alimtu ma yu'allimuhu, ya ketika saya telah memahami atau mengerti apa yang fulan ajarkan kepada saya, maka qad jawazahul ilmu bisababil ah-, akhdhi anhu. Maka seolah-olah ya ilmu itu melampaui fulan. Ya dengan sebab ya saya mengambil ilmu itu darinya. Ya kan mengambil itu seolah-olah ilmu itu bergerak ya melampaui fulan kemudian saya ambil. Namun ini secara majas saja. Kemudian athani makna yang kedua yang dibawa oleh huruf jar'an itu adalah bima'na ba'da. Ya, dengan makna ba'da. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-40 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman qala amma qalilil qala amma qala amma qalilil la yusbihunna nadimin Ya qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah berfirman dalam sedikit waktu lagi, ya amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ya pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ya. Maka di sini eh, ai maksudnya ba'da qalilin. Ya, qala ba'da qalilin layusbihunna nadimin. Ya, dalam sedikit waktu lagi, itu pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-13. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yuharrifunal kalima amma wadi'ih yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya mereka suka, mereka ya sering mengubah perkataan Allah dari tempatnya. Artinya menggunakan uh, firman Allah itu bukan pada tempatnya. Ya karena mereka suka ya mengubah firman Allah dari tempatnya. Maka di sini maksudnya adalah eh, bahwa huruf jar'an yang ada di situ bermakna ba'da. Ya, bermakna ba'da. Mengapa bidalili? Ya, ada dalil yaitu pada surat Al-Maidah ayat ke-41 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mim ba'di mawadhi'ih. Ya, mim ba'di mawadhi'ih. Nah, di sini eh, dalam surat Al-Maidah 41 itu juga sama, yuharrifunal kalima, namun di sini mim ba'di mawadhi'ih. Ya artinya ya sama mereka uh, suka mengubah firman Allah dari uh, tempatnya yang benar. Artinya mereka menggunakan firman Allah pada tempat yang keliru. Nah, itu yang menjadi dalilnya. Kemudian atsalitsu itu makna yang ketiga yang dikandung oleh huruf jar'an itu adalah bima'na 'ala. Ya, huruf jar'an juga bisa bermakna 'ala. Wa huwa listi'la'u. Ya, maksudnya adalah di atas isti'la'. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke 38 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ma yabkhalu an nafsih." Ya, fa ma yabkhalu an nafsih. Sesungguhnya dia hanya bakhil kepada dirinya sendiri. Ya maksudnya apa? Ai ala nafsihi. Ya bakhilnya itu kepada dirinya sendiri. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ala lilisti'la ila akhirihi. Ai maksudnya inna ala takunu lilisti'la'i. Bahwa huruf jar'ala ala itu bermakna isti'la. Wa qusira qawluhu lilisti'la. Ya dan kata isti'la itu dimaksurkan Ya dihilangkan hamzahnya yang di akhir. Kan asalnya isti'laun. Ya tapi di sini dihilangkan hamzahnya. Mengapa dihilangkan lid darurati? Ya wa qusira qawluhu lil isti'la lid darurati. Dijadikan maksur karena darurat syair. Wa takunu lidzorfiyati bima'na fi. Dan huruf jar'ala itu juga bisa bermakna dzarfiyah dengan makna fi. Walil mujawazati bimakna an. Huruf jar'ala itu juga bisa bermakna mujawazah yang melampaui ya dengan makna an, makna yang dikandung huruf jar an Allati tuati hadzal makna nafsahu. Dan an itu itu juga menunaikan maknaan itu sendiri. Ya, jadi huruf jar'an itu bisa menunaikan maknaan itu sendiri. Ida qasadahu man fatona lahu. Jika ya orang yang faton yang memahami atau menyadari hal tersebut itu memaksudkan untuk demikian. Thumma bayyana anna'an qad takunu bima'na ba'din. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa huruf jar'an itu terkadang bermakna ba'da, ya, setelah. Wa bima'na ala, dan juga huruf jar'an kadang bermakna ala. Al-mufidati lilisti'la'i, yang huruf jar'ala itu bermakna membawa faedah isti'la, ya, di atas. Kama anna ala takunu bima'na'an. Sebagaimana huruf jar'ala itu juga bisa membawa makna an al-mufidati lil mujawazati yang membawa faedah atau makna mujawazah atau melampaui. Nah, kemudian beliau masuk ke ma'anil kafi. Ya, makna-makna yang dikandung oleh huruf jar kaf. Ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-377 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan syabbih bikafin wa bihat ta'lilu qad yu'na wa zaidan litawqidin warad ya maksudnya syabbih bikafin Ya, serupakanlah dengan huruf jar kaf. Berarti huruf jar kaf itu makna yang dikandung adalah penyerupaan, tashbih. Kemudian wa biha ta'lilu qad Dan terkadang huruf jar kaf itu dimaksudkan, diniatkan untuk makna ta'lil. Ya, ta'lil berarti menyatakan illah atau menyatakan sebab. Kemudian wazaidan litaukidin warot. Dan juga terkadang huruf jar kaf itu juga bisa bermakna taukid. Namun itu jika huruf jar kaf tersebut datang sebagai huruf jar zaid ya tambahan. Kemudian Asy-Syaikh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan at-tasi'u min hurufil jarri ya huruf jar yang ke kesembilan al-kafu, yaitu huruf jar kaf. Wa huwa harfun yaqa'u asliyan wa zaidan. Dan huruf jar kaf itu adalah huruf yang ya bisa datang dalam bentuk huruf jar asli atau bisa datang dalam bentuk huruf jar zaid ya, tambahan. Wa min ma'anihi dan di antara makna yang dikandung oleh huruf jar kaf adalah Al-awwalu at-tashbihu. Yang pertama adalah tashbih, penyerupaan. Wahwa aksaru maanihi ma'anihi isti'malan. Ya, Wahwa aksaru maanihi ma'anihi isti'malan. Dan kaf yang bermakna tashbih itu adalah makna yang paling banyak, ya makna yang paling banyak penggunaannya dari huruf jar kaf. Artinya kalau kita menemui huruf jarkaf, itu mayoritas maknanya adalah tasbih. Wat tashbihu, dan yang dimaksud dengan tashbih, aqdu mumatsalatin baina syai'aini. Yaitu e, meniatkan untuk menyerupakan di antara dua hal. Ya, menyerupakan antara dua hal, listirakihima fi sifatin au aktharo Mengapa diserupakan antara dua hal? Ya listiro kihima fi sifatin. Karena ada kesamaan satu sifat. Au aktharo, atau lebih dari satu sifat. Ya, karena ada beberapa sifat yang sama, maka diserupakan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-42. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Ya, wahiyya tajri bihim fi maujin kaljibal. Dan hiya, ya hiya di sini kapal ya dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang laksana gunung. Ya, artinya gelombangnya itu tinggi. Ai filir tifai. Ya maksudnya Nah, gelombangnya itu tinggi ya karena tinggi ya, irtifa tinggi itu seperti gunung ya karena di lautan itu ya berbagai macam hal bisa terjadi termasuk ombak yang sangat tinggi nah karena itu ombak karena ombaknya sangat tinggi diserupakan dengan jibal ya jadi ada sifat yang sama yaitu tinggi antara gunung dan ombak tadi Athani kemudian makna yang kedua yang dikandung oleh huruf jar. Kaf itu adalah at-ta'lilu, yaitu ta'lil. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-198 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah ya, dengan menyebut Allah sebagaimana yang ya, dia tunjukkan kepada kalian. Ya. Maksudnya apa? Ai lihidayatihi iyakum. Ya, lihidayatihi iyyakum. Jadi kaf di situ itu bermakna ta'lil sebab ya wadhkuruhu lihidayatihi iyyakum dan berzikirlah kepada Allah karena ya sebab karena hidayah Allah yang diberikan kepada kalian. Wama masdariyatun dan ma yang ada pada kama adalah masdariyah. Wa kaqaulina fit tasyahhudi Ya, dan juga sebagaimana ucapan kita semua dalam tasyahud. Kama sallaita ala Ibrahim. Ya. Kalau dianggap ta'lil berarti ya karena ya selawat yang engkau berikan kepada Ibrahim ya karena selawatmu kepada Ibrahim ala ahadil qawlaini. Tetapi ini mengikuti salah satu dari dua pendapat. Ya, berarti pada tasyahud ini, kama salaita ala Ibrahim, itu kafnya ada yang menganggap ta'lil, ada yang bukan. Kita lihat catatan kaki. Dhakarohul, dhakarohul hafidhu ibnu hajarin. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Ya bahwa pendapat yang pertama itu kafnya kaf ta'lil. Wal qawlu thani annaha litashbihi. Pendapat yang kedua itu adalah kafnya kaf tashbih. Berarti sebagaimana ya solawatmu kepada Ibrahim. Lakin yaridu alaihi iskalun Ya, tetapi kalau dimaknai tashbih, itu ada ya berbagai macam atau ada iskal. Ya, ada kesamaran kalau misalnya itu dianggap sebagai kaf tashbih. Roji' ini dapat dirujuk ke Fathul Bari, ya, Fathul Bari, uh, syarah dari Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani al rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Hadiyah Asyara, ini pada jilid ke-11, Safhata Ihda wa Sittina wa Mi'atin, halaman 161 as salafiyyati. Cetakan as-salafiyah. Kita kembali ke atas. Nah, asal itu makna yang ketiga yang dikandung oleh huruf jar kaf itu adalah at-tauqidu, yaitu bermakna taukid. Wa yukhtassu bizaidi dan makna huruf jar kaf yang bermakna taukid itu dikhususkan untuk uh, huruf jar kaf yang datang sebagai huruf jar zaid tambahan. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' ya dalam surat Asyura ayat ke-11 yaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya serupa dengan Dia. Ya. Maka di sini ya dikatakan kaf di situ adalah Walaupun secara i'rab iya adalah huruf jar tambahan, tapi secara makna adalah taukid. Ya. Ala ra'i man yaqulu bi annaha zaidatun. Ini mengikuti pendapat ulama tafsir atau nahwu yang mengatakan bahwa kaf di situ itu adalah kaf zaidah. Ya, ini menunjukkan bahwa ada ulama yang mengatakan kaf di situ adalah huruf jar zaidah ya walaupun secara i'rab ya. Secara makna itu mbak taukid atau itu bukan huruf jar tambahan. Nah, kalau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu huruf jar tambahan, maka yaitu adalah masuk dalam pembahasan ini. Nah, apa yang ditaukid? di nafyil mithli ya. Untuk memberi penekanan pada penafian permisalan. Ya, untuk betul-betul menafikan, ya menekankan penafian permisalan. Mengapa demikian? Li'alla yalzama ithbatul mithli lillahi ta'ala lauqila bi'adami ziyadatiha. Nah, ini yang penting. Karena kalau kaf di situ itu dianggap sebagai kaf tasbih misalnya, itu maknanya akan rusak. Ya, apa makna apa rusaknya makna jika kaf di situ dianggap sebagai kaf tasbih bukan kaf huruf zaid. Ya. li alla yalzama itsbatul mithli lillahi. Ya, supaya tidak ditetapkan sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, lauqila adami ziyadatiha kalau dikatakan itu bukan huruf jar ziyadah. Ya. Bagaimana penjelasannya? Id sedangkan yasirul makna laisa mithla mithlihi syai'un. Ya, kalau kaf yang ada di situ dianggap sebagai kaf tasbih maknanya menjadi rusak, yaitu laisa mithla mithlihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang serupa dengan Allah kalau kaf di situ dianggap sebagai uh, kaf tasbih, Eh maaf, kaf yang bermakna tasbih. Karena itu untuk menghilangkan kemungkinan ya bahwa kita menyerupakan sesuatu dengan Allah yang membawa makna laisa mithla mithlihi syai'un, itu kaf di situ dianggap sebagai huruf jar tambahan secara i'rab tapi secara makna taukid. Ya. Itu pendapat yang mengatakan itu huruf jar tambahan secara i'rab. Wal qaulu dan pendapat yang kedua dari ulama tafsir annaha ghairu zaidatin ya bahwa huruf jar kaf di ayat tersebut itu bukan huruf jar tambahan. Ya, maka bagaimana penjelasannya? Ini mengikuti kebiasaan orang Arab al araba tutliqul mithla wa turidu bihi adzata. Ya, ini penjelasannya. al araba tutliqul mithla wa turidu bihi adzata. Karena orang Arab itu menyebutkan kata atau istilah mithl, ya, mithl, ya, mithl, semisal. Tetapi yang dimaksudkan oleh orang Arab pada saat itu adalah zat itu sendiri. Ya, misalnya semisal pena. Padahal yang dimaksud pena itu sendiri. Jadi orang Arab seperti itu. Ya, semisal buku, padahal yang dimaksud buku itu sendiri. Nahwu contohnya, mithli la yaf'alu kadza. Ya, mithli la yaf'alu kadza. Ya, yang semisal denganku tidak mengerjakan hal tersebut. Ya, jadi dibuat menjadi kata ganti orang ketiga yaf'alu, mithli la yaf'alu kada. Yang semisalku tidak melakukan demikian. Padahal maksudnya apa? Ai ana la af'alu kada. Ya, saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi itu adalah kebiasaan orang Arab. Apa yang menjadi dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa syahida syahidum mim bani israila ala mithlih ya dan uh, syahid no, nah, saksi ya dan salah seorang saksi dari Bani Israel itu mengakui kebenaran dari apa? Ala mithli Ya, fa fa amana wastakbartum. Lalu dia beriman sedangkan kalian menyombongkan diri. Nah, apa yang di sini? Bani Israel atau saksi dari Bani Israel itu mengakui apa? Nah, maka di sini kita lihat bahwa maksudnya ai alal Qur'ani. Jadi bukan ala mithlil Qur'ani, tapi alal Qur'ani seorang saksi dari Bani Israel itu bersaksi atas kebenaran dari Quran, bukan sesuatu yang serupa dengan Quran. Fayakunu ma'nal ayati, ya maka dengan eh, pendapat yang kedua ini, jadilah ayat yang tadi, yaitu surat Ashura ayat ke-11 tadi, itu adalah Laisa mithla dhatillahi syai'un. Ya, Laisa mithla dzatillahi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zat Allah. Ya, jadi lafat mithli di kamithli itu maksudnya zat Allah. Ya. Wa idzan tafatil mumatsalatu fi dzati intafatil mumatsalatu fi sifati. Maka jika tidak ada keserupaan secara zat, maka tidak ada pula keserupaan secara sifat-sifat. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala syabbih bikafin ila akhirih. Ai maksudnya syabbih syai'an bi syai'in akhara biwasitatil kafi. Ya serupakanlah sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan perantaraan huruf jar kaf. Wa qad yuqsadu biha ta'lilu dan terkadang huruf jar kaf itu dimaksudkan untuk ta'lil. Wa qad warada hadzal harfu zaidan litauqidi. Dan sungguh huruf ini yaitu huruf jar kaf itu datang dalam bentuk huruf jar zaidah untuk taukid. Kemudian isti'malu ba'dil hurufi asma'an ya, penggunaan sebagian dari huruf jar sebagai isim. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-378. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan milasman ya dan e, digunakan juga sebagai isim. Nah, ini kembalinya kemana? mila ini ya kepada yang disebutkan di bait sebelumnya berarti kaf. Ya, huruf jar kaf itu selain merupakan huruf jar dan juga dia bisa menjadi isim, bisa diamalkan atau digunakan sebagai isim. Wa an wa 'ala. Demikian juga huruf an dan 'ala itu selain merupakan huruf jar, dia juga merupakan isim. Min min ajli alaihima min dakhala. Ya. Apa yang menjadi sebab bahwa uh, an dan ala di sini itu bisa digunakan sebagai isim itu dha alaihima min dakhala. Ya, bahwa an dan ala itu keduanya bisa kemasukan huruf jar min. Ya, padahal min itu hanya bisa masuk ke isim. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan min hurufil jarri ma lafdhuhu mushtarakun bainal harfiyati wal ismiyati. Uh, ya, min hurufil jarri ma lafdhuhu mushtarakun bainal harfiyati wal ismiyati di antara huruf jar itu ada huruf-huruf jar yang lafadznya itu sama-sama dapat digunakan atau dapat dijadikan eh, huruf atau juga isim. Ya, berarti apa? Di antara huruf jar itu ada huruf yang lafadznya itu berserikat atau sama-sama dapat digunakan sebagai huruf dan juga isim wahuwa khamsatun dan ada lima huruf jar yang dapat dianggap sebagai huruf atau isim. Dzakarahuna thalathatan. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan tiga, ya tiga dari lima. Hiya yaitu ya al awalu yang pertama al kafu yaitu huruf jar kaf fahiya harfun kama taqaddama. Dan kaf itu ya asalnya huruf sebagaimana telah berlalu sebelumnya. Wa qad takhruju 'anil harfiyati. Dan terkadang kaf yang asalnya adalah huruf itu terkadang keluar dari kehurufannya. Ya, keluar dari kehurufannya. Wa takunu nusman mabniyan. Ya, kemudian menjadi isim yang mabni. Ya, keluar dari kehurufannya dan menjadi isim yang mabni. Bimakna, ya bermakna mithlu. Ya, jadi kaf itu bisa bermakna isim mabni yang bermakna mithlu. Fi mahalli rafa'in fa'ilun. Dan dia selalu menempati kedudukan rofa' atau dia dapat ya dia dapat menempati kedudukan rofa sebagai fa'il. Contohnya apa? Nahwu ma'atabal aqila kanafsihi. Ya, ma'atabal aqila kanafsihi. Ya, tidak ada yang dapat ya mencela atau memperingatkan orang yang cerdas seperti dirinya sendiri. Ya, jadi yang bisa memperingatkan orang cerdas itu ya yang paling bisa itu ya dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Ai mithlu nafsihi. Ya ma'atabal aqila mithlu nafsihi. Ya, mithlu di sini menjadi fa'il dari ataba. Maka kaf yang ada pada ka nafsihi itu menempati kedudukan rofa sebagai fa'il dari ataba. Au fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dan kaf yang bermakna mithlu itu juga bisa menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Nahwu contohnya, ma ra'aitu katolibil ilmi fi hifdil waqti. Ya ma ra'aitu katolibil ilmi fi hifdil waqti. Maksudnya apa? Ay mithla talibil ilmi. Jadi maknanya menjadi saya tidak mengetahui yang semisal dengan penuntut ilmu dalam menjaga waktu. Ya. Maka asalnya ma ra'aitu mithla talibil ilmi fi hifdil waqti. Ya. Maka fal kafu ismun mabniyun 'alal fathi. Maka kaf atau ka di sini itu adalah isim mabni ya dengan fathah. Ya, karena selalu bentuknya ka Ya, kaf di situ bentuknya ka. Fi mahalli rafa'in au nasbin yang bisa menempati kedudukan rofa tadi sebagai fa'il atau nasob tadi sebagai maf'ul bih. Wa qad takunu fi mahalli jarrin dan terkadang kaf di situ itu bisa menempati kedudukan jar. Ya. Nahwu contohnya fulanun yabtasimu an kal Ya ini wallahu a'lam ya. Ini kalbarodi seharusnya. Ya fulanun ya betasimu an kalbarodi. Ya karena ini dapat dilihat di ya syawahid atau syair-syair uh, yang menjelaskan atau mendukung Alfiyah Ibnu Malik itu ada yang lafadznya yadhakna an kalbaroti. Ya memang ditulis fathata ini ada dua fathah, namun fathahnya di huruf ba dan ro seharusnya. Ya, kalau di syair aslinya ya hakna an kalbaroti. Ya, artinya mereka eh, para wanita itu tertawa seperti uh, uh, seperti embun. Ya, yang dimaksud seperti embun itu apa? Tertawa seperti embun dianggap embun yang mencair tersebut, ya itu kan ya bentuknya itu kan seperti gigi, ya. Maka maksudnya tertawa sampai terlihat giginya. Ya wallahu alam. Jadi maka di sini fulanun yabtasimu ankal kalbaroti itu juga maksudnya fulan itu tersenyum seperti embun atau seperti salju. Artinya terlihat giginya. Ya wallahu alam ai an mithlil baroti. Ya maksudnya adalah uh, ya tersenyum seperti embun atau seperti ya es yang mencair. Ya es yang mencair. Ya seperti itu. allahu a'lam. Nah, itu makna yang uh, huruf jar pertama yang bisa menjadi isim adalah kaf. Kemudian athani yang kedua an, ya, huruf jar an. Fahiyah harfun. Ya, an itu adalah harfun kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa qad takhruju anil harfiyati. Dan terkadang an itu keluar dari kehurufannya, wa nusman mabniyan, dan menjadi isim yang mabni. Bimakna janibun, yaitu janibin. Yang dengan makna apa? Janib, ya, sisi. Nah, kemudian wa yaghlibu an yakuna hadza ba'da wuqu'iha majruratan bil harfi min. Dan biasanya eh, an itu menjadi isim itu mayoritas keadaannya ya, atau kebanyakan itu ketika an tersebut itu terletak eh, dalam keadaan majrur karena huruf jar min. Ya, atau mudahnya dia datang setelah huruf jar min. Kalau setelah min ada an, ya maka an itu itu ya hampir dapat dipastikan dia itu adalah an sebagai isim. Ya. Ya mengapa ba'da wuqu'iha ya wa yaghlibu an yakuna hadza hadza ba'da wuqu'iha majruratan bil harfi min. Ya, jadi biasanya kebanyakan uh, an tersebut itu menjadi isim ketika dia datang dalam keadaan majrur setelah huruf jarmin. Mengapa? Li'annaha la tadkhulu illa 'alal asma'i. Karena huruf jarmin itu tidak dapat masuk melainkan kepada isim. Atau mudahnya, huruf jarmin itu hanya masuk kepada isim. Nahwu contohnya, ya Yajlisul qadhi wa min an yaminihi musa'iduhu wa min an yasarihi kitabuhu. Ya qadi tersebut sedang duduk ya. Kemudian wa min an yaminihi ya dan di sisi kanannya itu ada musa'iduhu, ada asisten atau ajudannya. Wa min an yasarihi kitabuhu dan di sisi kirinya itu ada kitabnya. Maksudnya apa? Ai min janibi yaminihi wa min janibi yasarihi. Ya yajlisul qadi wa min janibi yasarihi musa'iduhu wa min janibi eh, yajlisul qadi wa min an yami wa min janibi yaminihi musa'iduhu wa min janibi yasarihi kitabuhu. Ya, maknanya seperti itu. Kemudian asal itu huruf yang ketiga yang bisa menjadi isim itu adalah ala. Ya, ala. Fahiyya harfun kama taqaddama. Dan ala itu adalah huruf sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa qad takhruju 'anil harfiyyati dan terkadang ala itu keluar dari kehurufannya. Wa takunu wa isman mabniyan bima'na fawqa dan dia menjadi isim mabni yang memiliki makna fauqa. Wa yaktsuru wuqu'uha majruratan bil harfi min. Ini juga sama. Dan kebanyakan dia menjadi fau eh, maaf ala menjadi isim dengan makna fauqa ketika dia datang dalam keadaan majrur karena huruf min. Mengapa wa huwa la yadkhulu illa alal asma'i? Karena huruf min itu tidak bisa masuk melainkan kepada isim. Ya, alasan yang sama. Nahwu contohnya, tamurru min ala manzilina atau iratu. Tamurru min ala manzilina atau iratu. Maksudnya apa? Ai min fauqi manzilina. Tamurru min fauqi manzilina atau iratu. Ya, di atas rumah kami itu berlalu lalang ya pesawat atau kapal terbang kapal terbang. Ya jadi min ala manzilina maksudnya min fauqi manzilina. Nah itu tiga huruf yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala yang bisa menjadi isim. Ar-rabi'u munzu, al-khamisu mudh. Sedangkan yang keempat adalah munzu dan yang kelima adalah mudh wa ya'til kalamu alaihima insyaallahu. Yang akan datang penjelasan mengenai kedua huruf tersebut insyaallahu. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu taala berkata, wastu'mila man wa kada'an wa ala ila akhirih. Ai maksudnya inna harfal kafi ustu'mila isman. Ya, sesungguhnya huruf jar kaf itu juga dapat di gunakan sebagai isim. Wa kadzalika an wa ala. Demikian juga an dan juga ala. Wa min ajli isti'malihima ismaini dakhala alaihima harful jarri min. Dan yang menjadi sebab keduanya yaitu an dan ala dapat digunakan sebagai isim. Ya, sebab yang menjadikan an dan ala itu bisa digunakan sebagai isim adalah dakhala ma harful jarrimin. Bahwa an dan ala keduanya sama-sama dapat kemasukan huruf jar min. Wa huwa la yadkhulu illa alal asma'i. Dan huruf min itu hanya dapat masuk ke dalam isim. Ya. Nah, kemudian isti'malu mudh wa mundhu yaitu penggunaan mudh dan mundhu. Kemudian Beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-379 dan bait yang ke-380. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa mudh wa mani haitsu rafa'a ya dan mudh dan mundhu itu menjadi isim ya menjadi isim ketika mudh dan mundhu itu merofakkan isim setelahnya. Ya. Kemudian au uliyal fi'la kajitu mudda'a. Ya. Atau dia uh, bisa diikuti ya diikuti oleh fi'il madhi ya diikuti oleh atau fi'il di sini ya. Jadi atau keduanya itu dapat diikuti oleh fi'il Ya, di sini contohnya fi'il madhi. Kajitu mudda'a. Ya, saya telah datang sejak engkau undang. Kemudian beliau melanjutkan, Wa in yajurra fi mudiyin fakamin. Ya, dan jika keduanya, yaitu mud dan mundhu, itu dia itu memajarurkan yang setelahnya, ya, dan juga bermakna maudi yang sebelumnya. Ya, maka pada saat itu dia itu seperti huruf jar min. Ya. Huma wa fil khuduri makna fi istabin, istabin. Ya, huma wa fil khuduri makna fi istabin. Ya, dan jika dia itu, tadi kalau bermakna maudi itu bermakna min, tetapi kalau bermakna saat ini, ya khudur ya hadir berarti kejadiannya sekarang maka eh, ya istabin ya tuntutlah mintalah penjelasan dengan makna fi ya fi di sini adalah fi dzarfiyah maka di sini kemudian Asy-Syaikh Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan al-ashiru wal hadiya asyara min hurufil jari Ya huruf jar yang ke-10 dan ke-11 itu adalah mudh wa mundhu, yaitu mudh dan mundhu. Walahuma isti'malani. Dan mudh dan mundhu itu keduanya memiliki dua penggunaan. Al-awwalu penggunaan yang pertama, an yakuna ismaini Ya, bahwa mud dan mundzu itu dapat berupa isim keduanya. Wadzalika fi maudhi'aini dan itu terjadi pada dua keadaan. Ya. Al awalu keadaan yang pertama idza dakhala 'ala marfu'in. Jika mud dan mundzu itu dia itu masuk ke dalam isim marfu. Artinya yang datang setelah itu itu isim yang marfu. Nahwu contohnya ma ra'aituhu mudh yaumani. Ya ma ra'aituhu mudh yaumani au mundzu yaumani. Nah, di sini yaumani itu keduanya marfu. Ya marfu. Maka karena itu marfu, kita tahu mudh dan mundzu di sini itu bukan huruf, tetapi isim famud mubtada'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Maka mud adalah mubtada' yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rofa. Yaumani khobaruhu dan yaumani adalah khobarnya. Wahada huwal ahsanu. Dan uh, i'rab yang seperti ini itu adalah i'rab yang lebih baik wa yajuzu i'rabu kullin minhuma dzarfan muqaddaman dan boleh juga mud dan mundu di sini ya walaupun isim itu boleh juga di i'rab masing-masing itu sebagai dzaraf yang didahulukan muta'alliqan mahdzufin yang dia itu tergantung atau terikat dengan sesuatu yang dihapus khobarun muqaddamun. Dan zorof tersebut berkedudukan sebagai khobar yang didahulukan. Ya. Makanya kalau misalnya ya uh, eh, ra'aituhu mudhyaumani, ya ma ra'aituhu mudhyaumani, kalau mud itu dianggap sebagai dzaraf maka maksudnya apa? Ai baini wa bainar ru'yati yaumani. Ya, antara aku sekarang dan aku terakhir melihatnya itu ada dua hari. Ya, maksudnya saya terakhir melihatnya dua hari yang lalu. Nah, itu keadaan yang pertama yang uh, eh, mud dan mundhu itu menjadi isim itu ketika dia masuk ke isim yang marfu. Athani yang kedua, idza dakhala alal jumlati jika mud dan mundu itu masuk ke jumlah. Fi'liyatan kanat, ya baik jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah, wahuwal ghalibu, dan itu yang paling banyak. Ya, paling banyak mud dan mundu itu masuk ke jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya, asra'tu ilaika mud au mundu da'autani. Ya, asra'tu ilaika mudh au mundhu da'autani. Ya, saya telah bergegas mendatangimu sejak, ya sama aja mud atau mundu, sejak engkau mengundangku. Awismiyatan atau uh, mud dan mundu itu selain bisa masuk ke jumlah fi'liyah, bisa juga masuk ke jumlah ismiyah. Nahwu contohnya, ma kharajatu mundzul jawwu mumtirun. Ya ma mundul jawu mumtirun. Saya tidak keluar ya sejak cuacanya itu hujan. Famundhu dzarfu zamanin mabniyun 'ala dhommi. Maka mundzu adalah dzarf zaman yang mabni dengan dhammah fi mahalli nasbin yang menempati kedudukan nasab. Wal 'amilu fihi al-fi'lu qablahu dan yang beramal terhadap dzaraf adalah fi'il sebelumnya. Wa huwa mudhafun lil jumlati ba'dahu. Dan dia itu menjadi mudhaf bagi jumlah setelahnya. Nah, itu penggunaan yang pertama, mudh dan mundu sebagai hmm, sebagai isim. al penggunaan yang kedua an yakuna harfaini asliyaini lil jarri. Ya an yakuna, maaf, an yakuna harfaini asliyaini lil jarri. Bahwa mud dan mundu itu keduanya adalah huruf asli yang e, memajarurkan. Wa ma'naha dan maknanya adalah ibtida'ul ghayati in kana zamanu madiyan. Dan makna dari mud dan mundhu itu adalah ibtida'ul ghayah ya permulaan dari suatu tujuan itu kan dimiliki oleh huruf jar min. Itu apa? Ingkana zamanu maudian jika yang dimaksud dalam jumlah tersebut adalah waktu yang lampau. Nahwu contohnya ma ra'aituhu yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Itu kan sudah lampau. Berarti ai min yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatnya ya dari hari Jumat. Kemudian makna dari huruf jar ini wadzorfiyatu bisa juga bermakna dzorof. Inka zamanu hadiron. Ya, jika zaman dari jumlah tersebut itu adalah zaman sekarang. Nahwu contohnya, ma mudh yaumina saya tidak melihatnya pada hari ini ya pada hari kami ini ya hari ini ai fi yaumina ya maraituhu fi yaumina karena itu konteksnya membicarakan saat ini wa hadha makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa mudh wa mundusmani haitsu rafa'a ila akhirih ai Inna mudh wa mundhu yakuna nismaini hina yarfa'a nisman ba'dahuma. Ya. Bahwa mudh dan mundhu itu keduanya menjadi isim ketika dia merofakkan isim setelah keduanya. Au uliyal fi'lu. Atau maaf, au uliyal fi'la. Atau... Uh, mud dan mundhu itu diikuti oleh fi'il. Ya, atau apa maksud uliyal fi'la ai ju'ilal fi'lul madhi walian lahuma. Ya, fi'il madhi itu dijadikan mengikuti keduanya. Atau maksudnya apa? Ai waqi'an ba'dahuma. Ya, fi'il tersebut terletak setelah keduanya yaitu mud dan mundhu. Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan contoh-contoh. Wa in waqa'ama ba'dahuma majaruron wa kana madiyan. Ya. Dan jika uh, yang terletak isim yang terletak setelah mud dan munzu itu majarur. Wa kana madiyan dan konteks waktunya waktu yang lampau fahuma harfa jarrin bima'na min. Ya, kalau waktunya waktu lampau, keduanya adalah huruf jar yang bermakna min. Wa inkana hadiron fastabin ai utlub bayana ma'na fi adzorfiyati. Akan tetapi kalau konteks pembicaraannya itu adalah waktu sekarang, maka istabin. Ya, istabin maksudnya ai utlub bayana ma'na. Ya, tuntutlah yang menjelaskan makna fi yang bermakna adz Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.